لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد para habaib, para kiai, para asatidah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. kita mendengarkan barusan apa yang disampaikan oleh Dari Allah Al-Habib Abdul Bari dan semua yang mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Abdul Bari ini merupakan senior saya sahabat Habib Munzir. Uh, beliau dari Manado aslinya, tinggal saat ini di Palu. Tempatnya Al Khairat Al Habib Aigrus bin Salim Al Jufri. Beliau berdakwah di daerah sana. Kemudian sengaja tiap tahun datang ke Jakarta, duduk di sini di Jakarta sekitar dua minggu untuk menghadiri pembacaan Sahih Bukhari di Kuitang dan di beberapa tempat yang lain. Mudah-mudahan kehadiran beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari Imam Al-Bukhari wa rijal dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini hari Senin pertama daripada bulan suci Rajab. Dalam pertemuan lalu, saya mengingatkan tentang kemuliaan bulan suci Rajab dan apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba di bulan suci Rajab. Di antaranya kita dianjurkan untuk berpuasa di beberapa waktu tertentu dan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga istighfar kita dianjurkan untuk memperbanyaknya di bulan Rajab yang suci ini sehingga dinamakan bulan Rajab ini sebagai syahrul istighfar, bulan memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi amalan-amalan yang mana semua itu adalah persiapan kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadhan yang mudah-mudahan kita semua mendapatkannya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga keistimewaan bulan suci Rajab ini adalah di bulan ini adalah bulan Isra dan Mi'rajnya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang agung. Peristiwa yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Sehingga Allah menyatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير Maha الله الله الله سبحان الله Maha suci Allah. Ini di dalam kalimat ini tergantung ter eh, terkandung ma'ani yang sangat sangat sangat dalam sekali. Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan, memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang dipenuhi keberkahan oleh Allah di sekitarnya untuk apa? Perjalanan Isra wal Mi'raj untuk apa? Allah menyatakan linuriyahu min ayatina. Agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Innahu huwa al basir, sungguhnya Allah maha eh, mendengar dan maha melihat. Dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, terdapat pelajaran yang sangat besar yang diajarkan oleh Allah diperlihatkan oleh Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian untuk disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sekalian umat. Karena itu di bulan suci Rajab ini kita punya tiga kali hari Senin, malam Selasa, ini malam, malam Selasa berikutnya dan malam Selasa berikutnya kemudian malam Selasa yang keempat acara perayaan Isra wal Mi'raj yang akan kita adakan di Monas yang mudah-mudahan Allah kasih kemudahan, Allah kasih pelajaran, dan Allah kasih keberkahan bagi kita semuanya. Cuma selama tiga hari Senin ini kita ingin membahas tentang sejarahnya. Kita cuma dengar namanya doang Isra wal Mi'raj. Tapi pada tahu nggak kisah sejarahnya secara terperinci? Malu kalau kita tahu sejarah artis kita belajar di sekolahan sejarah kemerdekaan Indonesia boleh bagus. Sejarah pahlawan-pahlawan boleh bagus. Tapi yang lebih patut kita pelajari di atas itu semua sejarah kehidupannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dengan mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah, keimanan akan kokoh di dalam hati kita. Jangankan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang sudah sempurna keimanannya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada beliau tentang kisah-kisah para nabi-nabi yang terdahulu. Setelah diceritakan oleh Allah secara terperinci kisah nabi-nabi yang terdahulu, apa Allah katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah katakan wa kullan nabustu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi dan semuanya telah kami ceritakan kepada ya Muhammad tentang kabar mereka para utusan-utusan Untuk apa? itu semua untuk mengokohkan hatimu di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Muhammad keimanannya yang sempurna bertambah sempurna lagi dengan diceritakan kisah para utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah yang kita banyak dengar sekarang yang pengen kita pelajari pemimpin daripada para utusan yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga diriwayatkan tentang kisah Isra wal Mi'raj di berbagai macam hadis. Syekhna Al-Imam Muhaddis Al-Haramain wa Maqfar Al-Kaunain Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki di dalam kitabnya wa huwa bil ufuq al-a'la beliau membawakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Lebih dari 20 sampai 30 hadis lebih menceritakan secara terperinci. Dan juga para ulama lainnya, banyak di antara mereka yang merangkumnya jadi satu buku. Beberapa dari mereka yang dengan bentuk syair, beberapa dari mereka dengan bentuk pujian yang indah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya di dalam fasal Maulid Sintud Durar ungkapan yang sangat-sangat indah diungkapkan oleh Al Habib Ali bin Muhammad Al Habashi tentang peristiwa Isra wal Mi'rajnya lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Al Imam Abdul Rahim Al Burai seorang wali besar di zamannya betapa banyak syair-syair yang beliau tulis tentang peristiwa Isra Mi'rajnya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua dilakukan untuk apa? Keimanan agar makin berkembang di dalam hati seseorang di antara kita. Insya Allah di malam-malam ke depan kita akan membahas tentang sejarah Isra wal Mi'raj secara terperinci. Guru kami Sayyid Muhammad bin Ali Malik, maliki beliau mengarang satu kitab. Sebagaimana Imam Al-Barzanji juga mengarang kitab tentang kisahnya Isra wal Mi'raj yang biasa dibacakan di Empang Bogor tiap hari Kamis terakhir bulan Rabiul Rajab. Dalam karangan yang dikarang oleh Habib Muhammad bin Abdul Malik yaitu Al-Anwar Al-Bahiyah min Isra wa Mi'raj Khair Al-Bariyah Beliau merangkum hadis-hadis yang diriwayatkan tentang peristiwa Isra wa Mi'raj menjadi satu kisah yang panjang. Insya Allah kita bakal bahas hal-hal yang penting. Kalau bahas semuanya nggak, waktunya nggak cukup. Tapi insya Allah pelajaran-pelajaran penting yang Allah katakan di dalam Al-Quran yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama yang harus kita ketahui bahwasanya benar adanya terjadi suatu peristiwa yang agung yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan kemudian perjalanan Mi'raj yaitu dari bumi naik ke langit hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah. Dan ini semua diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Sehingga nggak ada lagi yang bisa membantahnya. Sebab keimanan seseorang kepada Allah nggak dianggap kalau dia nggak beriman dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebagaimana juga diriwayatkan ahadis, hadis-hadis yang sangat banyak hingga mencapai balagha darajat at Itu hadis udah nggak bisa dibantahkan lagi tentang benar terjadinya Isra wal Mi'raj. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Kapan terjadinya? Kejadiannya betul ada ya, namanya Isra wal Mi'raj. Tapi kapan berbeda pendapat. Beberapa ada yang mengatakan ini dan itu, beberapa yang mengatakan Rabiul Awal, ada beberapa yang mengatakan di bulan apa Ramadan, tapi sebagian besar pendapat menyatakan terjadinya pada bulan suci Rajab. Setelah wafatnya Abu Talib sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah wafatnya Sayyidatuna Khadijatul Kubra istri kecintaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan setelah kembalinya Nabi besar Muhammad dari Taif. Sebagian besar ulama berpendapat demikian. Kemudian di tanggalnya mereka pun berbeda pendapat namun pendapat yang terkuat mengatakan pada tanggal pada malam 27 Rajab terjadi peristiwa Isra wa Mi'raj yang baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb mudah-mudahan yang pada bawa pulpen ya buku tulis catat dijadikan oleh Allah sebagai ulama amilin. Yang saya senang di sini ada beberapa yang pada bawa pada nulis. Yang saya mau cari susah. Beginian. Ya, ya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan Allah ini Suatu malam, yaitu pada malam 27 tersebut, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah malam sedang tidur. Di dalam riwayat beliau tidur di Sijir Ismail di samping Ka'bah. Saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tidur di samping beliau adalah Sayyidina Hamzah dan di samping satunya lagi adalah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, Nabi Muhammad di tengah-tengah. Kemudian datanglah malaikat Jibril, malaikat Mikail dan malaikat Israfil. Saat itu Nabi Muhammad di bawah dan dibaringkan di samping sumur Zamzam oleh para malaikat. Saat itu dibelah dada beliau dan dikeluarkan hati beliau dan disucikan dengan air Zamzam. Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah dada beliau untuk disucikan hatinya selama hidupnya terjadi beberapa kali. Menurut pendapat yang kuat terjadi empat kali. Dan salah satunya adalah pada saat sebelum Isra wal Mi'raj. Satu hal yang harus kita ketahui. Dada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah dan dikeluarkan hatinya untuk disucikan bukan artinya hati beliau kotor. Al Imam Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi menyatakan, وما أخرج الأملاك من قلبه qalbihi ولكنهم زادوه طهرا على طهر Para malaikat tidak pernah mengeluarkan dari hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kotoran sedikit pun, akan tetapi mereka menambahkan kesucian di atas kesucian. Ini yang dilakukan oleh para malaikat. Sebab beliau udah dari awal manusia yang paling suci di alam semesta. Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa riwayat memang dinyatakan bahwasanya para malaikat saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam peristiwa yang lain yaitu ketika diatur oleh Sayyidatuna Halimah Sa'diyah di Bani Sa'ad dibelah juga dadanya Rasulullah dalam riwayat sebagaimana Al Imam Al Halabi di dalam sirahnya menyatakan dalam suatu riwayat dikeluarkan dari hati Rasulullah hazbus syaitan bagian syaitan dalam riwayat disebutkan beberapa orang salah paham sehingga mengatakan ada kotoran hitam di hati Rasulullah dikeluarkan untuk disucikan. Bukan seperti itu maksudnya. Seorang ulama besar di kota Hadramaut, guru daripada Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syihab, yaitu Al-Imam Al-Arif bin Al-Habib Abdullah bin Aizrus Al-Aizrus. Pemimpin para awliya di zamannya. Beliau mengatakan tentang hal ini. Yang dimaksud dengan hazzul syaitan Kalimat hab adalah bagian hibah. Dalam bahasa Arab artinya begitu. Apa maksudnya? Kita harus tahu. Syaitan, iblis, dari sejak awal dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Putus asa dari rahmat Allah. Nggak bakal pernah dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu itu, kita semua sepakat. Al-Qur'an menyatakan itu. Makanya kita bilangnya syaitan yang rajin. Tahu artinya rajin Yang udah diputuskan dari rahmat Allah. Ada syaitan. Terus apa urusannya yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah ciptakan adalah sebagai kasih sayang yang murni dengan arti kata yang sesungguhnya. Sehingga beliau adalah lambang kasih sayang Allah. Hingga beliau sendiri menyatakan, Anak rahmatul muhdah. Aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah untuk alam semesta. Hingga di dalam ayat kita baca, Bil mu'minina rahim, diberikan ini gelar oleh Allah untuk Nabi Muhammad Rauf Rahim dalam ayat yang lain Allah juga menyatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutusmu melainkan rahmat untuk alam semesta. Kita setuju dengan hal ini. Nah, cuman bagian dari alam semesta juga syaitan kan? Syaitan juga bagian dari alam semesta. Kalau dia udah putus dari rahmat Allah. Cuman yang jadi masalah di sini, Nabi Muhammad rahmatnya, kasih sayangnya meliput alam semesta termasuk syaitan. Nah ini yang dikeluarkan dari hati Rasulullah. Bukan kotoran, tapi bagian kasih sayang Rasulullah untuk syaitan itu yang dikeluarkan dari dari hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan kotoran, tapi rahmat yang udah meluber dari hati Rasulullah itu yang dikeluarkan sedikit sehingga syaitan memang betul-betul putus rahmat dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya benar yang dinyatakan oleh Al Habib Abi Habsi wa ma akhrajal amlak min qalbihi ada walakinnahum zaduhu tuhran ala kulli mereka enggak keluarkan suara malaikat itu dari hati Nabi Muhammad kotoran sama sekali melainkan mereka tambahkan kesucian di atas kesucian la ilaha illallah Kemudian setelah di tuangkan dengan kemuliaan, dengan kesucian, ditutup itu dadanya Rasulullah dan sama sekali nggak ada rasa sakit yang dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu didatangkan untuk Rasulullah burak. Didatangkan untuk Rasulullah burak. Burak ini adalah kendaraan yang dahulu dikendarai oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Nabi Ibrahim Alaihissalam ketika membawa ya Siti Hajar dengan putranya Sayyidina Ismail ya ke Mekah. Di bawah saat itu Nabi Ibrahim mengendarai burak. Gak ada seorang nabi melainkan itu kendaraannya adalah burak. Kita sering dengar nama burak. Kayak apa sih burak? Kita dengerin dari riwayat yang diriwayatkan di dalam hadis. Di dalam riwayat disebutkan burak itu adalah binatang menyerupai keledai lebih besar dari keledai lebih kecil daripada kuda atau baklah. Tahu baklah? Saya nggak tahu bahasa Indonesia-nya apa baklah? Cuman e, baklah itu dulu Nabi pernah dihadiahkan dari Raja Mesir. Baklah. Orang-orang Mesir banyak nih yang namanya baklah di Mesir. Atau perkawinan antara kuda dengan keledai. Lahir namanya baklah. Dia bentuknya hampir mirip dengan Keledai mirip juga dengan kuda. Dan lebih kecil dari kuda, lebih gede dari keledai. Cuman kurangnya satu, dia mandul. Ada baglah mandul, nggak bisa melahirkan. Alhasil, burak menyerupai keledai, lebih besar dari keledai dan lebih kecil daripada baglah. Di dalam riwayat disebutkan bahwasanya ini burak apabila dia melangkah, langkahnya jauh. Sejauh apa? Sejauh batas pandang akhir pandangan seseorang. Sejauh batas terakhir pandangan, nah di situ langkah pertamanya. Karena itu cepat. Dan dia juga ada sayapnya. Ini riwayat menceritakan seperti itu. La ilaha illallah. Ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Beredar gambar, buruk, mukanya muka perempuan, cakep banget. Rambutnya panjang, panjang, masya Allah. Terus pakai make up lagi. Kita pengen tanya, make upnya merek apa itu? Make upnya merek apa? Kita bingung. Siapa yang bikin? Gak tahu dari Cina apa dari mana? Ini semuanya datangnya dari musuh-musuh Islam. Riwayat nggak menyebutkan semacam itu. Riwayat menyebutkan seperti yang tadi saya sebutkan. Itu gambar semacam itu hanya bikinan dan palsu. Kita tanya, emang yang pada bikin gambar itu pernah melihat tubuh roh? Dari mana dasarnya? Itu ada ga'idah yang kunta nazilan fasihah. Wa in kunta mudda'iyan fadalil. Kalau kita bawa kabar, buktikan keabsahannya. Gambar ini dari mana? Sampai sekarang tidak tahu asal asalnya dari mana. Tapi riwayat menyebutkan ini yang datangnya dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelana sudah dipasangkan di atas itu burak. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipersilakan untuk oleh Jibril untuk naik ke atas burak. Saat itu ini burak agak liar bikin, agak susah dinaiki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril ngelihat gitu, dipegang ke burak. Jibril bilang sama Bora, ya Borak, kenapa jadi liar begini? Tahu gak siapa yang bakal mengendarai mas sekarang ini? Demi Allah, kata Jibril. Belum pernah Allah menciptakan seseorang yang lebih mulia daripada ini orang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Burak dengan begitu gemetaran langsung dia menurut dinaikin sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berangkatlah Sayyidina Mikail pegang tali kekangan. Sayyidina Jibril pegang kalangannya. Nabi Muhammad di atas dan mereka berangkat. Ditempuh perjalanan panjang. Perjalanan dari mana? Masjidil Haram. Sebagaimana Allah bilang. Nah, ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan Masjidil Haram ini adalah Mekah secara keseluruhan. Nah, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Itu perjalanan ditempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, balik lagi ke ke Mekah ke rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al Imam Al ketika menceritakan secara ringkas peristiwa ini, beliau bilang, "Summa harus dulu al arsh, qabla an yabrud al farsh, jami al ma'arif." Imam Al menceritakan Nabi Muhammad dikembalikan dari langit ke Mekah, itu kasur beliau masih hangat. Kasur beliau masih ha hangat. Nanti duduk sekarang di sini, bangun berasa hangat kan tempat duduknya Nanti. Tapi berapa lama dihangatnya? Tidak lebih dari dua menit. Nah itu dikatakan masih hangat. Nabi Muhammad sudah balik lagi ke tempat. Perjalanan mau tidak? Mau ngomong apa kita? Akal gak sampai ke situ. Kalau akal sampai ke situ namanya bukan mukjizat. Ini karena mukjizat dari Allah. Wasabit fil Quran. Baik. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di perjalanan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nggak langsung pergi ke Masjidil Aqsa, tapi keliling-keliling dulu diajak sama Jibril. Keliling kemana? Nah kita pengen tahu. Dan kenapa diajak keliling Nabi Muhammad? Padahal kita aja langsung Masjidil Al-Aqsa, sholat imamin mata para nabi, terus naik ke langit, ada sama Allah, turun lagi, selesai deh. Tapi enggak. Transitnya banyak banget. Berhentinya banyak banget. Di mana itu pertama beliau berhenti? Ketika menempuh perjalanan, Sayyidina Jibril ya mengatakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di satu tempat dipenuhi dengan pohon korma yang sangat banyak. Terus itu tempat ada beberapa gunung yang terang bercahaya. Tentram itu tempat hingga detik ini. Dan setiap orang yang datang ke situ akan merasakan kenikmatan, ketenteraman yang luar biasa. Dan ketika menyaksikan itu gunung yang bercahaya, pasti cinta mati gunung. Ini Enggak ke ini. Diajak ke situ sama Jibril. Tempat apa itu? Begitu sampai Nabi di situ, Jibril bilang, ya Muhammad, injil. di sana. Turun ya Muhammad, salat di sini. Nabi salat. Enggak bahasa basi Enggak apa namanya, enggak banyak nanya sama Jibril. Apa disuruh? Dinurut. Salat di situ. Lepas salat, turun naik lagi buruk, lanjut lagi perjalanan. Nabi tidak nanya. Taslim, penyerahan secara keseluruhan kepada Jibril. Maka Jibril yang mulai Nabi Muhammad. Ya Muhammad, atau dari ayat Allah. Ya Muhammad tahu nggak? Engkau barusan sholat di mana? Nabi nanya, lah, di mana itu ya Jibril? Jibril bilang, Sallaita bi taibah wa ilaihal muhajarah. Barusan engkau salah tahu di mana? Taibah. Tahu Taibah? Taibah itu nama lain atau nama daripada kota Madinah, tempat hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril bilang, barusan engkau salat di Taibah, kota Madinah, wa hal muhajirah dan engkau kelak akan hijrah ke itu tempat. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke itu tempat. Dan terus terang saya katakan, setiap orang yang datang ke tempat itu bakal merasakan ketentraman. Ketentraman yang gak bakal dia dapetin di tempat lain. Kebahagiaan, kegembiraan, lupa segala urusan dunia. Ketika melihat itu gunung yang bercahaya, tahu gunung apa? Gunung Uhud. Nabi waktu datang dari peperangan Tabuk yang nyambut beliau begitu sampai di Madinah itu Gunung Uhud yang besar itu, yang bercahaya. Nabi bilang, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Ini gunung Uhud adalah gunung yang cinta kepada kami dan kami pun cinta kepadanya. Dan setiap orang beriman bakal cinta pada gunung. Allah Allah. Lanjut lagi perjalanan. Ketika lanjut perjalanan, Jibril bilang Nabi Muhammad, ya Muhammad turun. Salli haula, salat di sini. Di mana? Di bawah satu pohon. Pohon besar, lindang besar. Salat di sini. Gak banyak omong. Nabi gak bilang, ya Jibril, ini hukumnya syirik apa enggak ya? Kalau di bawah pohon begini. Nabi gak nanya gitu sama Jibril. Nurut aja udah. Salat di sini. Lepas sholat, saya jalan lagi. Nabi nggak nanya. Terus Jibril bilang, oh, Rasulullah, Ya Muhammad, ada dari ayat sama itu. Ya Muhammad tahu nggak barusan kau sholat di mana? Lah, saya nggak tahu. Jibril bilang, Sholat dari Madian, hingga sejarah Musa. Allah. Engkau barusan sholat di negeri Madian. Itu pohon apa? Pohon tempat berteduhnya dahulu Nabi Musa ada sana. Kenapa Nabi disuruh sholat di bawah itu pohon? Nabi Musa berteduh di itu tempat berapa lama? Setahun dia tinggal di bawah itu pohon. Nah, sesaat doang lari saat masih muda sebelum dilantik oleh Allah sebagai utusan Allah sebagai nabi lari dari kerjaan Firaun pergi ke Madian saat itu dia berteduh sampai di Madian berteduh di bawah pohon yang rindang itu di pagi hari ngelihat orang-orang lagi pada ngambil air. Lihat di ujung ada dua orang perempuan, ada kakak mau ngambil air tapi mereka mundur jauh, menjauh dari orang-orang lagi. Nabi Musa menghampiri mereka. Ada apa tadi? Bilang kami ingin mengambil air tapi malu. Di situ banyak orang laki. Maka Nabi Musa yang mengambilkan air untuk mereka. Tuh lihat keadaan perempuan-perempuan suci kayak begitu. Wahai hadirat, oleh hadirin dan hadirat. Dan ini bisa diceritakan oleh Allah supaya jadi panutan bakal wanita-wanita kita. Dan akhirnya Allah takdirkan Nabi Musa ya jodohnya salah satu dari kedua wanita tersebut ya putrinya Nabi Allah Shu'aib alaihissalam sebagaimana beberapa riwayat. Itu tempat berkah. Saat itu Nabi Muhammad, Nabi Musa alaihissalam lagi doa sama Allah di bawah itu pohon. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fajir. Ya Allah, saya ini fajir terhadap karunia yang Allah turun, yang kau turunkan ya Allah. Itu doanya Nabi Musa di bawah itu pohon. Nabi Muhammad setelah lebih dari 2000 tahun atau lebih diperintahkan oleh Jibril datang ke bawah itu pohon, sholat di tempat itu. Ambil berkah dari Nabi Musa. Makanya kita diajarin sama ulama-ulama kita untuk mendatangi tempat-tempat berkah begini. Alhamdulillah zaman itu kagak ada orang-orang aja. kalau kata itu pohon tebal. Eh, iya benar. Alhamdulillah. Kalau enggak kasihnya Nabi Muhammad enggak bakal dapetin tuh pohon itu buru ditebang. Tapi ini pelajaran, ini ini ini ajidah yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang dijalankan oleh para ulama kita, ngajarin kita ngambil berkah. Tempat sholatnya di mana? Tempat biliknya di mana? Tempat duduknya di mana? Ambil keberkahan dari para aulia Allah, para salihin kekasih kekasih Allah. Apa sih keberkahan yang kurang dari Rasulullah? Beliau sumber segala keberkahan. Nabi Musa nggak ada apa-apanya dibanding Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lihat, Nabi Muhammad diperintahkan ambil berkah dari Nabi Musa. Allah, Allah, Allah. Sebab orang yang punya iman yang penuh nggak bakal merasa cukup. Siapa yang lebih mulia dari Sayyidina Umar daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Tapi Nabi pesen sama Sayyidina Umar, sama Sayyidina Ali. Ya Umar, ya Ali, cari yang namanya Uwais Al-Gharani. Uwais Al-Gharani seorang tabi'in, nggak ketemu sama Nabi. Tapi bakti sama ibunya, pengen jumpa sama Nabi, tapi mesti tinggalin ibunya. Dia tidak berani tinggalin ibunya. Dia urusin ibunya sampai meninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sebut dia. Dan pesan nama Sayyidina Umar, nama Sayyidina Ali, ya Umar, ya Ali cari dia. Kalau engkau ketemu dia, sampaikan salam salamku kepadanya. Dan engkau, ya Umar, ya Ali, minta doa sama Suwais Rasulullah. Bukan artinya Uwais lebih mulia dari dari Umar daripada Sayyidina Ali daripada Sayyidina Umar. Enggak. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali siapa yang lebih mulia dari mereka? Mereka manusia-manusia pilihan Allah yang dipilih untuk mendampingi Rasulullah. Tapi begini ajaran Allah. Begini ajaran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngambil berkah, ngambil manfaat dari siapapun, gak pandang bulu. Mau dia di atas kita atau di bawah kita. Sebab setiap orang beriman sadar kalau dirinya adalah hamba di hadapan Allah. Terus lanjut lagi perjalanan. Begitu lanjut perjalanan, Jibril bilang lagi, turun ya Muhammad, sholat di sini. Di atas satu bukit, atau satu gunung. Salat, nggak banyak omong Nabi. Lepas salat, lanjut lagi perjalanan. Dari atas bukit itu kelihatan bangunan-bangunan yang ada di negeri Syam. Jibril nanya, ya Muhammad tahu gak senang itu salat di mana? Nah, di mana? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nanya, saya nggak tahu di mana. Jibril bilang, itu adalah Tur Sina, Bukit Tur Sina. Tempat dahulu Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat di situ ambil berkah. Masya Allah. Lihat, lihat. Padahal Nabi Muhammad jauh lebih berkah daripada Nabi Musa. Dan Nabi Musa bermunajat sama Allah di atas itu bukit. Itu waktu tuh Nabi Muhammad mau diajak sama Jibril untuk munajat kepada Allah bukan di atas bukit, di atas langit di atas Sidratul Muntaha di tempat yang belum dimasuki sama Jibril sama nabi-nabi manapun. Lebih agung daripada Nabi Musa. Tapi walau demikian, Allah merintahkan Jibril untuk ajak Nabi Muhammad ngambil berkah dari tempatnya Nabi Musa alaihissalam. Salat di Kemudian lanjut lagi perjalanan. Hingga diajak oleh Jibril ke satu tempat. Turunnya Muhammad sholat di situ. Sholat. Lepas sholat lanjut lagi perjalanan. Jibril tanya, tahu gak itu tempat apa? Enggak. Itu tempat namanya Baitullah. Apa namanya? Baitullah. Haitsu wulida Isa, tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. La Lanjut lagi perjalanan. Kenapa ya? Nabi Muhammad tidak langsung aja ke Masjidil Aqsa, keliling-keliling dulu. Ini namanya kalau bahasa kita itu safari ziarah. Terus kalau kita perhatiin, biasanya itu kalau udah dekat Ramadan bulan Syaban, kita diajari sama orang-orang tua kita tuh ziarah ke makam-makam orang tua kita, para uli Allah juga kita ziarahin. Iya kan? Kita kalau bulan Syaban ke makam-makam penuh banget. Kenapa begitu? Ini dalilnya. Saya tanya peristiwa Isra Mi'raj itu apa? Menjelang masuk Syak Syaban 27 Rajab. Nabi ngadain safari ziarah. Ziarah tempat-tempat berkah. Ke Madinah, Kemana lagi? Ke tempat yang Nabi Musa, pohonan, ya pohon, ke tempat lahirnya Nabi Isa. Di kuburan mana? Di situ kagak ada. Ntar dulu, ntar kita bahas kuburan. Nabi juga diajak ziarah kubur. Diajak ziarah kubur. Kuburnya siapa? Dibawa sama Jibril ke kuburan Nabi Musa alaihi salam. Masya Allah. Dan mereka para anbiya, mereka hidup di atas kuburan mereka di mereka sholat, mereka ibadah di dalam kuburan mereka. Ketika Nabi Muhammad SAW datang ke kuburannya, Nabi Musa bersama Jibril diajak. Beliau dapati Nabi Musa lagi sholat di atas kuburannya. Saat itu Nabi Musa lagi bermunajat sama Allah. Dalam munajatnya diriwayatkan Nabi Musa bilang dalam mujadiatnya di atas, dia lagi sholat. Dia bilang, Ya Rab, akram tahu, wafat baru tahu. Ya Allah, engkau muliakan dia. Engkau angkat derajatnya dia. Itu munajatnya Nabi Musa. Dalam salatnya di atas tubuh, Tak lama Nabi Muhammad dah datang. Jibril mengucapkan salam, Nabi Muhammad juga mengucapkan salam. Cuman Nabi Musa tuh orangnya tahu apa? nggak basa-basi sama orang. Ngomong apa ya, Tegas. Sekalipun sama Tuhannya. Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dalam munajat itu dia angkat suara yang lantang sama Allah. Dengan tegas. Ya Allah, akram tahu. Wafadzal tahu. Ya Allah, engkau muliakan dia. Engkau angkat derajatnya dia. Nabi Muhammad waktu datang, Nabi Musa lagi tengah-tengah munajat. Jibril mengucapkan salam, Nabi Muhammad mengucapkan salam. Maka Nabi Musa menghentikan, menjawab salam. Terus Nabi Musa nanya, siapa yang bersamamu ya Jibril? Ya? Bersamaku Muhammad. Allah salli Nabi Musa kenal kata dia. Bagaimana enggak? Itu terperanjat Nabi Musa. Kenapa itu terperanjat? Jadi yang barusan disebut-sebut sama Nabi Musa di hadapan ya dengan suara lantang, ini dia baru datang. Allahumma salli alaihi. Dalam munajatnya Nabi Musa bilang, Ya Rab akram tahu, yakni Nabi Muhammad. Engkau muliakan dia, Nabi Muhammad. Engkau angkat derajatnya Nabi Muhammad. Lagi doa begitu, yang disebut-sebut datang. Sallallahu alaihi wasallam. Ajak Nabi Musa. Disambut oleh Nabi Musa dengan sambutan yang meriah dan seterusnya. Hingga akhirnya mereka pamit. Begitu pahamnya? Sebagaimana dalam riwayat Bukhari barusan kita baca juga di tulisan Nabi Musa nangis. Nah Dia ngadu sama Tuhan, ya Rob, sungguh anugerahmu besar untuk ini pemuda. Kau bilangnya pemuda, iya. Sebab Nabi Musa jauh sebelumnya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad baru. Nabi Dulu. Dan kau jadikan tulian kasih sayang para anbiya Engkau jadikan umatku yang masuk surga banyak, tapi engkau jadikan umatnya dia jauh lebih banyak lagi. Nangis Nabi Musa. Ngelihat karunia Allah yang sangat besar untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi waktu pulang dari Isra Mi'raj cerita sama sahabat-sahabatnya. Aneh diajak sama Nabi eh, malaikat Jibril ziarah Nabi Musa. Terus Nabi bilang sama sahabat-sahabatnya, dan kuburannya ada Kasibul Ahmar. Ditentunya mana di kuburannya nih satu tempat Kasibul Ahmar. Sampai Nabi bilang, ada di riwayat Muslim. Nabi bilang sama sahabat-sahabatnya, Lalu tuhuna, kalau saya di situ, saya akan unjukkan kepada kalian kuburannya Nabi Musa. Ada dalam riwayat disebut begitu hadis sahih. Lihat, perhatiin apa Nabi Muhammad bilang sama sahabat-sahabatnya. Kalau aku di situ saat itu, aku akan, ini bilang sama sahabat-sahabatnya. Apa yang Nabi bilang? Aku bakal hancurin kuburannya jadi akhir nyembah kubur. Enggak. Tapi Nabi bilang sama sahabat-sahabatnya, kalau aku di situ, aku akan unjukkan kepada kalian kuburannya Nabi Musa. Bakal apa diunjukin? Bakal diratain jadi tanah. Bakal apa Nabi Muhammad nunjukin para sahabat-sahabatnya kuburan Nabi Musa? Jawab sendiri, kita tahu apa jawabannya. Supaya didatangin, diziarahin penguburan. kuburan. Kalau emang nggak boleh diziarahin, nggak bakal diunjukin sama Nabi. Cuma saat itu masafah jarak sangat jauh sekali dari Medina sama eh, eh, apa, namanya ke, Baitul Maqdis. Cuman apa Nabi nyatakan gitu, kalau aku di sana aku akan tunjukkan kepada kalian ke kuburan Nabi Musa. Jadi perjalanan Isra wal Mi'raj salah satu tujuannya adalah perjalanan ziarah. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Insya Allah ini baru sedikit potongan daripada perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita niat ya Kita udah mau datang Ramadan atau bulan Syaban pada ziarah. Ini dalilnya. Jadi yang lain yang nggak ada ziarah kita nggak masak. Nggak apa-apa yang tidak sudah ziarah nggak ada masalah, tapi jangan ganggu kita. Ya kita punya dalilnya. Kita punya panutan yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah eh, dalam pertemuan yang akan datang lagi ini mungkin kalau tiga kali pertemuan nggak cukup tapi insya Allah juga ini bakal kita bahas dalam pengajian malam minggunya kita beberapa tempat itu kita bakal lanjutkan sejarah daripada Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup uh, eh, ada yang pernah saya sampaikan. Tadi kita bicara tentang ziarah kan? Uh, insya Allah besok hari Selasa uh, kita khusus untuk kaum wanita acara hadrah dan sekalian ziarah. Kalau kemarin minggu lalu uh, eh, Hadrah Saudan dan ziarahnya di makam keramat Al-Hawi Gubat Al-Habib Mahsan bin Muhammad Al-Abbas di Al-Hawi Condet. Kalau insya Allah yang Selasa besok dari jam 9 pagi sampai zuhur Hadrah Basaudan dan ziarah akan dilaksanakan di makam Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Tanjung Priuk, Peti Kemas. Bagi kaum wanita yang punya kesempatan diharapkan kehadirannya sebagaimana insya Allah hari Kamis dari jam 10 pagi sampai jam 12 akan diadakan pengajian juga di Gubah dan makam Al-Imam Al-Arif Jalal Al-Khalifah Rahman bin Abdullah Al-Hashdi Sikini khusus untuk perempuan hari Kamis juga. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bahagia dengan keislaman Bapak Muhammad Yusuf yang mudah-mudahan 70 tahun umur, dapat hidayah dari Allah. Ya Rabb mudah-mudahan ini iman, ini Islam dijaga oleh Allah sampai akhir hayatnya hingga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini malam ya kita kehilangan seorang ulama besar, seorang kiai besar yang merupakan guru dari para para, para ulama dan asatidah yaitu ketua MUI Jakarta Selatan dan beliau juga merupakan Dewan Masjid Indonesia Jakarta Selatan yaitu ada Allah yang mulia Bapak Kiai Haji Muhammad Siddiq Fauzi beliau tadi sore meninggal dunia ya mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau Allah ampunin dosa-dosa beliau dan mudah-mudahan dilahirkan lagi di tengah-tengah kita ulama-ulama yang mengajak kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka ini merupakan paku, paku bumi. Keberadaan mereka diangkat oleh Allah bala musibah yang akan menimpa umat. Imam Al-Haddad mengatakan bihim yadfa al-balaya wa yakfifu razaya wa yubdi kulla khairin wa ni'mati. Dengan berkat mereka diangkat bala, diturunkan rahmat oleh Allah. Kalau bukan keberadaan mereka para ulama, para aulia, para salihin, ini bumi udah dihancurkan sama Allah gara-gara kemaksiatan yang siang malam naik terus ke langit. Tapi sekarang mereka dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan diperbanyak lagi oleh Allah manusia-manusia yang takwa sama Allah, ulama-ulama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terus beliau terkenal dengan kecintaannya kepada keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan yang luar biasa yang mendalam. Dan Nabi bilang, Umar umaman ahad." Seseorang bersama yang dicintainya. Oh, mudah-mudahan kita semuanya nanti itu usia kita setelah panjang umur dalam keadaan taat, dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan husnul khatimah dan dibangkitkan di hari kiamat bersama mereka para ulama, bersama mereka para aulia wa salihin dan bersama mereka para orang-orang yang dimuliakan agama dan bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita tutup sedikit kita minta dari Habib Hud untuk membacakan tahlil yang request untuk almarhum mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa sahbihi alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh